Kita sudah membahas tentang riak. Ya, salah satu bentuk syirik kecil adalah riak. Ini sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Berikutnya, Ikhwanifiddin, wa min dzalika al-hilfu bi ghairillah kal-hilf bil bil bil aba wal andad wal kahbah wal amanah wa ghairiha Termasuk di dalam bentuk jenis syirik kecil adalah bersumpah dengan selain Allah. Ya misalnya seorang bersumpah dengan menyebut bapaknya, dengan menyebut putu-putunya. Itu orang-orang yang dianggapnya mulia dan agung. Bersumpah dengan menyebut Ka'bah, dengan menyebut amanah dan lain sebagainya. Nah ini termasuk syirkun asrar, syirik kecil. Rasulullah mengatakan la tahliku bi abaikum wala bi ummahatikum wala bi andar. Janganlah kamu bersumpah dengan menyebut bapak-bapak kamu dengan menyebut ibu-ibu kamu dan jangan juga dengan menyebut seputu-seputu kamu. Hadis ini sahih Muslim disampaikan oleh Al Albani. Kelengkapan di sini wala tahliku illa billah wala tahliku illa wa antum sadiqun. Janganlah kamu bersumpah kecuali dengan menyebut nama Allah dan janganlah kamu bersumpah kecuali kamu itu benar. Ya, kecuali kamu benar. Benar dalam sumpahmu. Dari itu. Jadi di sini kita dilarang bersumpah dengan menyebut nama bapak-bapak kita. Karena hakikat sumpah adalah pengagungan kepada sesuatu yang kita sebut di dalam sumpah. Karena biasanya sumpah itu dikeluarkan oleh orang untuk meyakinkan orang lain. Biasanya sumpah itu dibuat, diucapkan oleh seseorang tujuannya untuk meyakinkan orang lain. Dan untuk meyakinkan orang lain, dia akan menyebutkan sesuatu yang agung, Nah kalau dia bersumpah dengan menyebut selain nama Allah itu artinya dia mengagungkan sesuatu itu dan menyamakan pengagungannya dengan pengagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan pengagungan itu at tahiyyat lillah. Ya, kehormatan dan pengagungan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Yang berhak diagungkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang ketika bersumpah janganlah dia menyebut selain nama Allah. Dia menyebut wallahi, tallahi dan billah. Jangan dia sebut wal Ka'bah. Tapi hendaklah dia sebut wa rabbil Ka'bah. Demikian terjadi. Allah. Jadi hakikat sumpah adalah pengagungan kepada sesuatu yang kita sebut di dalam sumpah. Kalau kita sebut selain Allah, artinya kita mengagungkan sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala ya mengagungkan sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah kita sebut kecuali nama Allah. Rasul juga mengatakan wala taqulu wal Ka'bah. Jangan kamu katakan dalam sumpah demi Ka'bah. Walakin qulu wa rabbil Ka'bah, tapi ucapkanlah demi Rabb pemilik Ka'bah. Ya demi Rabb pemilik Ka'bah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wakala sallallahu alaihi wasallam, la tahlifu illa billah. Janganlah kamu bersumpah kecuali dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul juga mengatakan man Fabil Amanah di falaisa minna. Barang siapa yang bersumpah dengan menyebut amanah maka ia bukan dari golongan kami. Dan hadis Rasulullah man halafa bi ghairillah faqad kafara al asyraka. Barang siapa yang bersumpah dengan menyebut selain nama Allah maka dia telah kafir atau telah berbuat syirik. Kafir yaitu kufrun duna kufrin. Kafir yang tidak mengeluarkan pelakunya dari milah. Syirkun aswar, syirik kecil, yaitu syirkun fil alfaz. Ya, syirkun fil alfaz. Kata-kata au di dalam hadis ini bisa bermakna au bermakna wow, yaitu fayakunu qad kafara wa asyraka. Berarti dia telah kafir dan telah berbuat syirik telah kafir dan telah berbuat syirik konfidin azan ya Allah wa baik atau mungkin juga au di sini karena keraguan dari perawi yaitu perawi ragu apakah Rasulullah mengucapkan kafara al asroka lalu dia bubuhkan di situ kata au jadi nah, beberapa kemungkinan konfidin Allah wa jadi dalam hadis ini hadis Umar bin Khattab ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita bersumpah dengan selain Allah Subhanahu Wa Taala. Ancamannya adalah kufur dan syirik, kufur dan syirik. Dan bersumpah dengan menyebut selain nama Allah ini termasuk syirkun asghar, syirik kecil dan masuk dalam golongan syirkun fil alfaz, syirik, syirik di dalam ucapan-ucapan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam kitabnya fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Janganlah kamu jadikan bagi Allah Subhanahu wa taala anda anda yaitu adzat, an al-mithl wan nadir. Yaitu sesuatu yang menjadi tandingan, bandingan, sandingan bagi Allah Subhanahu wa taala wa antum ta'lamun. Sementara kamu kamu di sini semua umat manusia karena ayat ini dibuka dengan firman Allah Subhanahu wa taala ya ayuhan nasu Kudu rabbakum. Wahai sekalian manusia sembahlah harap kamu. Kemudian di akhir ayat Allah mengatakan, "Fala taj'alu lillahi andadan." Jangan kamu berbuat syirik dengan mengambil sekutu bagi Allah wa antum ta'lamu Jadi ayat ini, dua ayat dalam surat Al-Baqarah ini menjelaskan kepada kita la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ada isbat, ada nafi. Isbatnya di mana? Yaitu firman Allah, "Ya ayuhan nasu" dulu makhluk Allah. Nafinya di mana? Rukun la ilaha illallah keduanya yaitu apa? Fala taj'alu lillahi anda jangan kamu angkat kudus-kudus selain Allah Subhanahu wa taala. Wa antum ta'lamun Sementara kamu wahai sekalian manusia mengetahuinya. Apa maksudnya? <coughs> Apa maksudnya manusia mengetahuinya? Itu manusia mengetahui bahwa yang menciptakan mereka adalah Allah. Yang menurunkan rezeki kepada mereka adalah Allah. Maka dari itu Allah mengatakan, "Allazi khalaqakum walladzina min qablikum." <clears throat> Yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu. Allazi ja'ala lakumul arda firasan was samaa'a jinaan وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم yang memberi rezeki yang menghamparkan bumi yang meninggikan langit yang menurunkan air dari langit dari situ keluar rezeki kamu buah-buahan makanan sebagai rezeki bagi kamu fala taj'alu lillahi dan maka dari itu Jangan kamu angkat kutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Jangan kamu angkat kutu bagi Allah Subhanahu wa taala sementara kamu tahu. Ya, kamu tahu hal itu, kamu sadari hal itu. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al Harith Al Asy'ari ya tentang lima wasiat yang harus disampaikan oleh Nabi Zakaria, Nabi Yahya bin Zakaria kepada Bani Israel yang pertama disebutkan di sini ulahunna ya inna Allah amarani bi khamsi kalimat an a'mala bihinna wa amurukum an ta'malu bihinna. Sungguhnya Allah memerintahkanku untuk menyampaikan lima kalimat dan menyuruhku untuk mengamalkannya dan memerintahkan kepadaku agar kalian mengamalkannya. Yang pertama ulahunna anta abudullah wa la tusyriku bihi Yang pertama engkau menyembah kepada Allah dan jangan berbuat syirik sedikit pun. Fa inna fa inna masal fa inna masal dalika kama tali rajulin. Sungguhnya perumpamaannya seperti perumpamaan seorang laki-laki isdara abdan. Seorang laki-laki yang membeli seorang budak min khalisi malihi bizahabin awwarak dengan hartanya dengan emas dan peraknya dia beli dia seorang budak faja'ala ya'malu yu'addi qullatahu ila ghairi tajirihi lalu budak itu ternyata bekerja bukan untuk tuannya dia serahkan hasil kerjanya kepada selain tuannya ya dia serahkan hasil kerjanya kepada selain tuannya Fa'ayyukum yasurruhu ayyakuna abdahu kadalik. Siapakah di antara kamu yang suka hambanya seperti itu? Ya tentu tidak ada yang suka. Ya budaknya, pegawainya, dia sudah gaji, ya dia sudah apa namanya beli dengan uangnya. Lalu budak itu, pegawai itu bekerja ternyata bukan untuk tuannya, bukan untuk majikannya, tapi untuk orang lain. Nah ini dipecat jadi hamba. Wa inna Allah khalaqakum wa razaqakum fa'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an. Sesungguhnya Allah telah menciptakan kamu, memberi kamu rezeki, maka janganlah kamu sembah ya selain Allah. Sembahlah Dia dan jangan kamu sekutukan Dia dengan sesuatu yang lain. Demikian kepada ini. Azan ya Allah wa iyyakum Jadi Allah Subhanahu wa taala punya hak untuk diibadahi dan punya hak untuk tidak disekutukan dengan yang lainnya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ya berkaitan tentang ayat yang kita bacakan tadi, dia mengatakan al-andad huwa syirku. Andad pada taj'alu lillahi dan ay asy-syirk. sekutu-sekutu Ya, الشرك أخفى dari دبيب النمل على bin Sauda bin ظلمة الليل syirik yang lebih samar daripada layapan seekor semut di atas batu yang hitam di malam gelap. Ini syirkun fil Alfal. Dikatakan syirik yang paling samar dan paling sulit dikendalikan karena sumbernya adalah hitam. Ya, ini syirik yang paling sulit untuk dihindari sulit untuk dikendalikan karena sumbernya adalah lisan. Banyak manusia yang tergelincir di dalamnya. Ya, bahkan di kalangan orang-orang yang sudah bertauhid, belajar tauhid, apakah lagi orang-orang yang tidak mengerti tauhid. Orang-orang yang bertauhid saja bisa tergelincir. Nanti kita jelaskan ya beberapa hal yang berkaitan dengan hal ini. Oleh karena itu Ibnu Abbas mengatakan syirik jenis ini, syirik kecil jenis ini, itu syirkun fil alfaz, syirik di dalam hal ucapan, akhfa min dabi bin namli ala sofatin sauda fi dhulmatil lail. Dia lebih sama daripada rayapan seekor semut di atas batu hitam di malam yang kelam. Jadi sangat tidak terlacak dan terdeteksi. Ya tiba-tiba semut itu sudah berjalan saja di atas batu itu tanpa diketahui. Tiba-tiba sirip itu bisa meluncur saja dari sekitar kita tanpa kita sadari. Salah satunya bersumpah dengan menyebut selain nama Allah. Ya. Beliau mengatakan bahwa antakul, yaitu seperti misalnya contohnya engkau mengatakan engkau mengucapkan wallahi wahayatika ya fulan. Demi Allah dan demi hidupmu ya fulan. Ya, jadi gabungkannya di sini sumpahnya dengan menyebut nama Allah dan sumpahnya dengan menyebut selain nama Allah Subhanahu wa taala. Atau dia mengatakan wahayati demi hidupku. Wa taqul atau dia ucapkan atau engkau mengucapkan laula kulaibah atau harihi la atana lusus. Kalau bukan karena anjing kecil ini, niscaya kami telah kemalingan. Walau lalu Fitdar la'atan lusus. Kalau bukan karena angsa ini di dalam rumah ini, niscaya kami sudah kemalingan. Ya. Atau engkau mengatakan atau seorang berkata kepada temannya, Masya Allah wa syi'ta atas kehendak Allah dan kehendakmu. Wa qaulur rajul dan ucapan seseorang laulallah wa fulan. Kalau bukan karena Allah dan karena fulan. La taj'alu fiha fulanan. Jangan kamu sebutkan fulan di situ. Ya. Wa hadza kulluhu bihi syirkun. Karena dengan itu ya, engkau telah jatuh dalam syirik. Yaitu syirkun fil alfa, Syirik kecil bukan itu akan tapi demikian itu akan berpengaruh hingga nantinya seseorang itu bergantung hatinya kepada selain Allah Subhanahu wa taala ya berawal dari kebiasaan di dalam ucapan selalu menyandingkan Allah dengan yang lainnya. Dia sertakan yang lainnya bersama Allah Subhanahu wa taala. Lama kelamaan Allahnya hilang, tinggallah dia bergantung kepada makhluk ikhwan fillah Allah wa iyyakum Awalnya memang bukan kalau bukan karena Allah dan karena bulan. Ah, lama-lama akhir-akhirnya oh gimana? Ya kalau bukan karena bulan, Allahnya hilang. Demikian ikhwan fillah. Allah wa iyyakum Jadi ini ya termasuk tergolong syirik dari situ. Ya. Wa huwa al-waqi' al-yawm ala alsun katsir ala alsun katsir mimman la yu'raf eh, mimman la ya'rif at-tauhid wal syirk. Dan itulah yang banyak terjadi sekarang ini pada hari ini. Ya, pada lisan-lisan, melalui lisan-lisan kebanyakan orang yang tidak mengerti tauhid dan syirik. Oleh karena itu kita harus berhati-hati fa innaha minal munkaril azim karena termasuk kemungkaran yang besar alladhi ibu an-nahy anhu wa di bihi li min akbaril kabair. Yang harus kita waspadai, yang harus kita tinggalkan dan hindari. Karena itu termasuk akbarul kabair, termasuk dosa besar. Syirik kecil tapi dosa besar. Syiriknya memang syirik kecil, tapi dosanya dosa besar. Baik. Wa minhu dari antaranya adalah ucapan Masya Allah wa syi'ta. Masya Allah wa syi'ta. Diwetkan dari Uzaifah bin Yaman, Rasul mengatakan la takulu Masya Allah wa sya'afulan Walakin kulu Masya Allah thumma sya'afulan Jangan kamu ucapkan, jangan kamu katakan demi atas kehendak Allah dan atas kehendak fulan. Tapi ucapkanlah atas kehendak Allah kemudian atas kehendak fulan. Jadi seorang yang muwahhid benar-benar mengagungkan Allah di dalam hatinya. Ya. Dia tidak jadikan bagi selain Allah tempat di dalam hatinya. Yang diagungkan adalah Allah. At-tahiyyat lillah. Penghormatan, pengagungan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dia katakan segala sesuatu, dia serahkan, dia pulangkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ucapkan alhamdulillah, dia ucapkan masya Allah. Ya, dia ucapkan subhanallah, dia ucapkan la Allah. Jadi hatinya selalu terkait dengan Allah. Yang diagungkan di dalam hatinya adalah Allah. Dia tidak jadikan yang lain di dalamnya. Itu menunjukkan ya kita katakan kedekatan, keterkaitan hati seorang muslim kepada rohnya. Salah satunya dia sandarkan, dia pulangkan kepada rohnya. Demikian yang paling itu. Waqala Nabi Allah qala lahu dzalika dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada orang yang mengucapkan seperti itu, ajal ini dan apakah engkau jadikan aku sekutu tandingan bagi Allah Subhanahu Wa Taala? Bal, masya Allah wadah. maka tadi hanya atas kehendak Allah semata. Nah demikian kan. Wa minhu qawluhu laulallah wa anta. Demikian juga diantaranya adalah ucapan kalau bukan karena Allah dan karena engkau atau mali illa illallah wa anta tidak ada bagi kecuali Allah dan engkau wa ana dakhilun Allah wa dan aku mengadu kepada Allah dan kepadamu dan ucapan-ucapan sejenisnya apabila mengatakan la taqulu Allah wa sya'fulan walakin qulu masyaallah tsumma sya'fulan jadi dengan kata-kata tsumma -kata, eh, janganlah ucapkan atas kehendak Allah dan kehendak fulan tapi ucapkanlah atas kehendak Allah kemudian atas kehendak pula. Jadi kita tidak menafikan kehendak makhluk. Makhluk juga punya punya kehendak. Makhluk merupakan asbab. Ya. Penyebab yang utama yang hakiki adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita sandingkan dengan kata dan. Ya. Kala ahlul ilmi, ahli ilmu mengatakan wa yajuz laulallah summa fulan. Kalau bukan karena Allah, kemudian kalau bukan karena fulan. Wala yajuz, tidak boleh diucapkan walaulallah wa fulan. Kalau bukan karena Allah dan karena fulan. Jadi di sini masalahnya cuma menggunakan kata dan dan kemudian. Bedanya sangat tipis. Hanya dan dan kemu, kemudian. Akan tapi artinya akan jauh berbeda konsekuensi maknanya akan jauh berbeda. Penulis mengatakan pada poin yang berikutnya, mal farku bainal waw wa summa fi hadhihi al apa beda penggunaan kata wow dan summa, kata dan dan kemudian di dalam ucapan-ucapan tersebut? Jawabnya, li'anal ataf bil wow, karena menggabungkan dua kata dengan wow yang tadi al mukorona wa tasriyah. Itu memberikan kesan al mukorona yaitu keseimbangan, kesamaan dan kesetaraan antara yang disebutkan pertama dengan yang disebutkan kedua. Jadi dikatakan bahwa waw limutlaqil jam'i. Wow itu untuk penggabungan mutlak. Kita datang kita katakan Ya, ja'a fulan wa fulan. Ja'a Zaidun wa Amrun. Datang si Zaid dan si Amr. Ini menunjukkan penggabungan mutlak. Artinya Zaid dan Amr sama-sama datang pada waktu yang bersamaan. Itu kandungan makna dari kata wow di sini. Wow atau. Tapi kalau kita katakan summa ja'a Zaidun, summa Amrun, apa kesan makna yang dapat kita tangkap di yaitu Zaid datang lebih dahulu, kemudian baru setelah itu menyusul si Amrun. Nah demikian ikhwan fillah azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Jadi kata waw ini mengesankan adanya muqaranah wa taswiyah, penyetaraan dan penyamaan antara keduanya, antara Allah dan fulan. Dan Allah tidak boleh disamakan dengan yang lainnya. Lam walam yakun lahu kufuwan ahad. Laisa selihi syai'un. Tidak ada yang berbuat seperti perbuatan Allah. Tidak ada yang memiliki nama seperti yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang memiliki kehendak seperti kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pemata syauna illa ai Ya Allah. Kehendak manusia di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh digabungkan dengan kata dan. Ya, tidak boleh digabungkan kedua kehendak ini dengan kata dan karena kedua kehendak ini bukanlah yang bisa digabungkan secara mutlak karena perbedaan yang sangat mencolok antara kedua. nah demikian yang kami bimbing demi Allah wa ya fayakunu man qala Allah wa syaita qarinan ya eh, qarana qarinan masyiatul abdi bi masyiatillah mustawiyan biha Hingga orang yang mengatakan Masya Allah wa korinan telah menggabungkan, menyandingkan antara kehendak hamba dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala musawiyan biha, menyamakan antara keduanya. bin di bitumma. Beda halnya kalau dibuat atasnya itu dengan apa? Ya, dengan summa. Kemudian artinya. Ya. Al-muqtadiyah li, eh, li di tabaiyah yang memberikan kesan tabaiyah yaitu apa? Yang datang berikut. Tabaiyah artinya yang datang berikut. Ya atas kehendak Allah kemudian kehendak pula. Jadi di sini apa? Yang berlaku pertama kehendak Allah, kemudian baru kehendak pula. Nah, demikian yang demikian. Azan ya Allah. Wa man qala ma syaa Allah tsumma syaa faqad aqarra bi anna masyiatal abdi tabi'atan li masyiatillah. Barang siapa yang mengatakan mengucapkan Masya Allah summa syi'ta atas kehendak Allah kemudian kehendakmu berarti dia telah menetapkan adanya masyiah hamba bahwasanya masyiah hamba itu mengikuti kehendak masyiah Allah Subhanahu wa taala la takunu illa ba'da tidak terjadi kecuali setelah kehendak Allah Subhanahu wa taala bagaimana firman Allah di dalam surat Al-Insan wa ma tasyauna illa an Allah dan tidaklah kamu berkehendak melainkan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kan Ibn itu. Rahimani wa rahimahullah. Jadi bedanya cuma dengan penggunaan apa kata wow dan semua. Tapi maknanya jauh berbeda. Jadi kita harus detail, harus teliti di dalam penggunaan kata-kata yang kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hindari kata-kata yang tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam berdoa antum tidak boleh berdoa dengan mengatakan ya ya Allah yang menciptakan babi dan anjing. Ini ya memang benar tapi tidak beradab. Ya Allah yang telah membuatku sakit, sembuhkanlah aku. Ini enggak beradab namanya. Ya memang yang membuatnya sakit adalah Allah. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki hambanya susah. Ya, yuridullahu bikumul yus wala yuridu bikumul usr. Allah menghendaki kemudahan, Allah tidak menghendaki kesusahan bagi kamu. Ma'anzalna alaikal qur'ana litashqa. Kami turunkan Quran bukan untuk membuat kamu susah atau jadi sakit uh, syariat kalau dilakukan dengan benar tidak akan membuat manusia sengsara dan sakit. Kalau ada yang melakukan syariat hingga dia jadi sakit, nah ini periksa, mungkin prosedur pelaksanaannya tidak benar sehingga dia jadi sakit. Apalagi belajar agama jadi gila. Nah, ini <laughs> ini salah belajar artinya. Ya, mungkin orang belajar agama jadi jadi gila. Belajar agama menjalankan agama jadi sakit itu ada yang salah. Ada sesuatu yang salah pada pelaksanaannya, bukan pada syariatnya. Jangan tuduh syariatnya. Ya tuduh diri diri kita. Mungkin karena kejahilan kita, karena tidak pahamnya kita bagaimana cara menjalankannya. Ibnu Fitin. Azan ya Allah wa Baik. Ya. Jadi memilih kata-kata yang baik yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya seperti tadi kita katakan kalau bukan karena anjing ini, ya ini saya ya rumahku sudah kecurian. Ini menunjukkan lemahnya ya, yang mengucapkan itu hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia enggak ingat Allah, yang dia ingat apa? Makhluk. Oh kalau bukan karena pilot itu tadi udah jatuh pesawat. Nah, ini ini syirkun fil alfaz bukan itu. Dia jadikan ya bagi makhluk sesuatu yang itu merupakan apa? Karunia Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak nisbatkan, ya dia tidak sandarkan nikmat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia katakan, ya, ini adalah karena karena pertolongan Allah. Kemudian, nah kalau kemudian nggak apa-apa. Kemudian ya karena filmnya masya Allah bagus juga, <laughs> nah, begitu. Kemudian Jangan katakan kalau bukan karena Allah dan karena itu aja nggak boleh. Apalagi Allah tidak di ya diikut sertakan sama sekali. Ya, kalau bukan karena bulan dan bulan. Nah, ini kan Jadi ini membiasakan kita untuk selalu menyandarkan nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu menyandarkan nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nisbatkan nikmat itu kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikannya itu Azan ya Allah wa Allah mengatakan ya arifuna nikmatullah thumma yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun. Mereka mengetahui nikmat Allah. Sebenarnya kalau kita katakan ya kalau ditanyakan kepada orang yang mengatakan kalau bukan karena pilotnya tadi ini setiap pesawatnya sudah jatuh, kalau kita siapa yang menyelamatkanmu? Allah Subhanahu wa taala. Ia memberi ilham kepada pilot itu untuk melakukan ini dan ini. Ya, mungkin si pilot sendiri mengatakan alhamdulillah kan begitu ya. Nah, demikian. Jadi mereka tahu nikmat Allah tapi mereka mengingkarinya. Ya, mereka mengingkarinya bagaimana maksudnya? Yaitu mereka tidak menisbatkan nikmat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwan fillah, azan wa Allah wa iyyakum Baik. Eh, diriwayatkan dari Kutailah bahwa ada seorang Yahudi mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya sudah jelaskan bahwa ini syirik, ya diungkapkan oleh Ibn Abbas, syirik yang paling samar. Saking samarnya, ya diilustrasikan seperti seekor semut yang merayap di malam kelam di atas batu yang hitam, nyaris tidak terdeteksi, nyaris tidak disadari tiba-tiba kita sudah terucap syirik. Itulah kira-kira. Nah, di diriwayatkan berikutnya ialah bahwa ada seorang Yahudi menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fakal innakum tusyrikun kamu wahai kaum muslimin telah berbuat syirik ini Yahudi yang ngerti juga dia syirik-syirik ya sebenarnya agama-agama yang diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Bani Israel nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Bani Israel ya kepada orang-orang Yahudi adalah dengan membawa apa? Misi tauhid. Dia mengatakan innakum tusyrikun. Kamu telah berbuat syirik. Kalian kaum muslimin telah berbuat syirik. Takulun kalian mengatakan masya Allah wasita atas kehendak Allah dan kehendakmu. Watakulun dan kalian juga mengatakan wal Ka'bah. Ya, wal Ka'bah demi Ka'bah. Fa amarahumun Nabi idza aradu ay yahlifu ay yaqulu wa rabbil Ka'bah wa ay yaqulu ma Allah thumma syi'ta. Maka setelah itu Rasulullah memerintahkan mereka kaum muslimin apabila bersumpah untuk mengucapkan demi Rabb Ka'bah. Demi Rabb pemilik Ka'bah dan mengatakan Masya Allah summa kita, Masya Allah summa kita. Demikian Ibn Fiddin. Jadi di sini ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima ya, masukan dari Yahudi tadi dan benar ya Rasulullah menerima kebenaran dari manapun datangnya ya ini merupakan ya sikap seorang mukmin mukmin itu mengambil kebenaran dari manapun datangnya walaupun dari setan seperti yang terjadi pada kisah Abu Hurairah yang diajarkan oleh setan ayat kursi. Ya, Nabi mengatakan fakat sadaqaka wa huwa kadzub. Ya, dia telah berkata benar kepadamu walaupun ia itu adalah pen pendusta. Jadi Nabi menerima ya, menerima masukan dari Yahudi tadi. Benar apa yang dikatakannya bahwa kalian mengucapkan wal Ka'bah dan kalian mengatakan masya Allah wa syi'ta. Dan ini adalah ucapan-ucapan syirik maka Nabi pun memerintahkan mereka untuk menggantinya dengan mengucapkan Masya Allahu Summa kita yang Ibn Abbas ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi Masya Allah wa maka Nabi mengatakan Aja'al tani lillahi jah. apakah kau jadikan aku sekutu bagi Allah katakanlah Masya Allah wahda atas kehendak Allah semata jadi di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencegahnya, melarangnya untuk mengucapkan seperti itu. Jadi terjadi di kalangan sahabat bukan fitnah. Azan Allah wa Di kalangan sahabat dan zahirnya dari riwayat tadi bahwa yang dimaksud oleh orang eh, oleh Yahudi tadi adalah kaum muslimin banyak mengucapkan hal itu. Di dalam riwayat Ibnu Majah dari Tufail saudara Aisyah, saudara seibu ya Aisyah radhiyallahu taala dia ia mengatakan, kani uti itu ala nafarin minal yahud. Ya, aku melihat dalam mimpi ya, dalam mimpi dia melihat itu hima yaran na'im uti itu ala nafarin minal yahud. Aku melihat dalam mimpi seolah-olah aku didatangi oleh beberapa orang Yahudi. Fakultu man antum. Aku bertanya, siapa kalian? Kalau mereka menjawab, mereka mengatakan nahnul yahud. Kami orang-orang Yahudi. Qultu innakum la antumul qaum. <laughs> Laula annakum taqulun Uzair bin Allah. Kalian adalah sebaik-baik kaum. Seandainya kalian tidak mengucapkan Uzair adalah putra Allah. Kalau mereka mengatakan wa innakum la antumul qaum sungguh kalian juga adalah sebaik-baik kaum. Laula annakum taqulun, kalau kalian tidak mengatakan Masya Allah wa sya Muhammad atas kehendak Allah dan kehendak Muhammad. Tumma marartu bi nafarin minan nasara. Kemudian aku, aku melihat juga dalam mimpi tersebut ya, ada beberapa orang Nasrani datang kepadaku. Ya, aku melewati beberapa orang dari kaum Nasrani Fakultu man antum? Aku tanya kepada mereka siapa kalian? Qalu nahnu Kalian Kami adalah orang-orang Nasrani. Aku berkata kepada mereka, semuanya kalian adalah sebaik-baik kaum seandainya kalian tidak mengatakan Al-Masih adalah putra Allah. Mereka mengatakan dan kalian juga adalah sebaik-baik kaum seandainya kalian tidak mengatakan Masya Allah wa sya'a Muhammad atas kehendak Allah dan atas kehendak Muhammad. Falamma asbahtu tu biha akbar tu. Pagi harinya aku ceritakan mimpi ini kepada orang-orang yang aku ceritakan. Summa ataitu Nabi fa akhbartuhu. Kemudian aku mendatangi Nabi dan aku aku ceritakan mimpi ini kepada beliau. Faqal Nabi bertanya, "Hal akhbarta tabiha ahadan?" Apakah engkau telah mengabarkan, menceritakan mimpi ini kepada orang lain? Aku menjawab ya. Qal maka fahamilallah wa asna alaihi. Lalu Rasulullah berkhutbah, beliau memanjatkan puja dan puji kepada Allah. Summa kemudian beliau mengatakan amma ba'du. Fa inna tufailan ra'a ru'yan akhbara biha man akhbara man akhbara minkum. Ya, sungguhnya Tufail telah melihat sebuah mimpi dan dia telah menceritakan kepada kalian. Wa innakum qultum kalimatan kana nauni kada wa kada an anhakum anha. Sungguh kalian telah mengucapkan satu kalimat ya, yang karena nauni ada halangan bagiku untuk melarang kalian karena uh, eh, mengucapkannya. Ada beberapa halangan bagiku untuk melarang kalian mengucapkannya. Fala maka janganlah kalian ucapkan masya Allah wa sya Muhammad Jangan kamu ucapkan atas kehendak Allah dan atas kehendak Muhammad. Walakin qulu ma Allah wahdah. Tapi ucapkanlah atas kehendak Allah semata. Nah demikian. Jadi di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang mereka eh, mengucapkan kalimat tersebut karena itu bisa menyeret mereka kepada eh, menjadikan Rasulullah sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Demikian kepada Azan ya Allah Jadi ini merupakan salah satu bentuk yang menutup wasilah kepada syirik. Ya, satu kalimat yang mengesankan penyamaan. Ya, Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Nah, kesan itu harus dihilangkan. Segala kesan ya, dalam perkataan atau dalam kalimat, dalam ungkapan yang mengesankan penyamaan Allah dengan makhluk itu harus diganti itu harus dihapus diganti dengan ungkapan yang lain yang lebih layak bagi keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian ini merupakan salah satu konsekuensi mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan mencintai Allah Subhanahu wa taala lebih daripada yang yang lainnya. Demikian para Allah Ya. Jadi termasuk syirkus asghar adalah ucapan masya Allah wa syirka. Demikian azan ya Allah wa iya Nah di sana ada beberapa bentuk-bentuk syirik kecil lainnya, misalnya zabur zakar yang menjadi mata. kita katakan misalnya ya ya apa namanya tertutuplah mata sialah mata ya, dan jenisnya yaitu mengutuk dan mencaci mata Ya, Rasul mengatakan dalam hadis Abu Hurairah, kalau Allah Taala, Allah mengatakan di dalam hadis Qudsi, Yudini ibn Adam, Yudini ibnu Adam. Ibnu Adam telah menyakitiku. Ya sukut dahar wa anad dahar. Dia mencaci mata, padahal akulah mata. Maksudnya adalah akulah yang membuat mata itu. Wa libul laila wan nahar. Akulah yang membalikkan siang dan dan malam. Ya, termasuk di dalamnya mencaci penyakit panas. Ya lantas sumpul huma Janganlah kamu mencaci penyakit panas. Karena sakit itu juga dari Allah Subhanahu wa taala dan termasuk di dalam kategori syirkun akbar ini adalah at-tasammi kudatil qudadil menamakan diri ya, raja di raja. Ya, hakim agung. Ya, hakim segala hakim, raja segala raja. Ya, sahin sah. Ya, atau julukan-julukan yang berlebih-lebihan darinya. Ya, seperti mangku bumi, mangku bumi, banyak mengguruh bumi. Jadi orang yang paling hina di sisi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan namanya Syah atau ya apa namanya? E, malikul amlak. Ya. Itulah orang yang paling hina nantinya di sisi Allah Subhanahu wa taala ibani fiddin. Azan ya Allah wa Baik. Ya jadi itu termasuk juga syirkun itu ibani fiddin. Azan ya Allah wa iyyakum Nah, itulah dia beberapa contoh syirik akbar yang juga harus kita uh, hindari ya, kita hindari. Kebanyakan itu ada dalam bentuk ya kita katakan syirik di dalam ucapan-ucapan. Baik. Nah, itu saja nanti akan kita lanjutkan pada kajian selanjutnya dengan ya pembahasan tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah. Apa itu tauhid rububiyah? Nah, ini akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Insyaallah.